Sampai kita pada ucapan beliau berdua tentang generasi terbaik umat ini. Kata beliau, semoga Allah merahmati keduanya, wa khairu hadhil ummata wa hadhihi hadhil ummati ba'da nabiyha Abu Bakr as-Siddiq thumma Umar ibn al-Khattab thumma Uthman ibn Affan thumma Ali. ابن أبي طالب رضي الله تعالى عنهم وهم الخلفاء الراشدون المهديون dan mereka empat ini Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali adalah khalifah-khalifah yang lurus yang terbimbing dengan hidayah. Alhamdulillah sudah kita baca syarahnya sampai pada ucapan Syekh Rabi' Hafizahullah taala أبو بكر الصديق ثم عمر بن الخطاب ثم عثمان له من الفضائل رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من يشتري بئر الرومة فيجعل فيها دلوه مع دلاء المسلمين بخير له منها في الجنة Setelah Abu Bakar Siddiq, setelah Umar ibn Al Khattab, berikutnya adalah Uthman ibn Affan radhiyallahu taala anhu. Uthman ibn Affan yang dijuluki dengan Dun Nurain, pemilik dua cahaya. Karena dinikahkan oleh Nabi dengan anak perempuannya, Umi Kulsum dan kemudian Ruqayyah Artinya pernah dinikahkan dengan dua anak perempuan Rasulullah SAW. Masya Allah. Ummu Kulthum dan Ruqayyah radhiyallahu taala anhuma. Ini keistimewaan Uthman bin Affan. Ditambah lagi ketika Rasulullah SAW duduk tersingkap betisnya atau pahanya dalam riwayat datang Abu Bakar beliau tidak bergeming tidak merubah duduknya Datang Umar juga tidak merubah duduknya. Sampai ketika datang Utsman, beliau bangun merapikan pakaiannya. Aisyah melihat dari balik hijab. Setelah itu bertanya, Ya Rasulullah, mengapa engkau ketika datang Abu Bakar engkau tidak merubah posisi dudukmu? Demikian pula ketika datang Umar, engkau tidak merubah posisi dudukmu. Tapi ketika Utsman datang, engkau merubah dan merapikan pakaianmu. Maka dijawab wahai Aisyah, apakah aku tidak malu kepada seorang yang yastahil minhul malaika yang malaikat saja malu kepadanya. Ini Utsman Ibn Affan radhiyallahu taala anhu. Dan Utsman ini juga memiliki keistimewaan khusus yang Rasulullah SAW membisikkan pesan kepadanya. Kalau engkau diberi pakaian oleh Allah Subhanahu wa taala maka jangan kau lepas pakaian itu walaupun manusia menuntutmu. Kalau diberi pakaian oleh Allah. Maka jangan engkau lepas walaupun manusia menuntutmu. Setelah beliau jadi khalifah dan manusia menuntut untuk dia turun dari khalifah. Utsman memahami dengan yakin. Bahwa yang dimaksud oleh Rasulullah SAW pakaian khilafah maka aku tidak akan melepaskan pakaian yang sudah Allah pakaikan atasku. Dan itu sikap yang benar. Dan itu tafsir yang benar dari ucapan Rasulullah SAW. Mengapa? Kalau saja waktu itu Utsman ngalah, maka khalifah-khalifah berikutnya akan menjadi permainan kaum pemberontak. Ganti nggak cocok, ganti nggak cocok, ganti nggak cocok, ganti tidak bisa. Khilafah bukan untuk permainan mereka kaum khawarij. Maka Utsman tetap tegar sampai terbunuhnya. Ikhwan bin Azzaqumullah, satu lagi. Apa yang dibawakan dalam hadis kita ini? Bahwa Rasulullah SAW bersabda, Mayashtari bi'ra rumati. Siapa yang membeli sumur rumah, fayaj'al fiha dalwahu il muslimin dan kemudian dia jadikan embernya bersama ember-embernya kaum muslimin. Maksudnya dijadikan untuk muslimin, untuk umum. Sebagai sedekah jariah. Maka niscaya Allah akan gantikan bi khairin lahu minha fil jannah. Allah akan berikan mata air yang lebih baik daripadanya di dalam surga nanti. Ternyata fashtarahu maka dibelilah oleh Uthman ibni Affan radhiyallahu taala anhu. Fahudiya bihadzal wa'd berarti beliaulah Uthman ibni Affan yang akan mendapatkan janji tadi. Karena Nabi menyatakan siapa yang membeli sumur rumah maka niscaya Allah akan berikan nanti yaumul qiyamah dengan mata air yang lebih baik dari sumur itu. Ternyata yang beli siapa? Uthman Ibn Affan radhiyallahu taala anhu. Fahudiya bihadzal wa'd, maka beliaulah yang mendapatkan janji itu. Hadzal wa'd min Rasulillah SAW dan janji ini dari Nabi. Dan Nabi SAW la yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Wa fi jaisir usrah tentang tentara yang tidak mampu. Karena dulu yang namanya jihad, masing-masing tentara membawa peralatannya sendiri-sendiri. Masing-masing tentara membawa senjatanya sendiri-sendiri, membawa pakaian besinya sendiri-sendiri, membawa tamengnya sendiri-sendiri, membawa kendaraan kudanya dan sebagainya sendiri-sendiri. Artinya tidak disiapkan oleh pemerintah, tidak. Tetapi masing-masing membawa miliknya. Maka yang kasihan adalah para fukoro. Mereka berkata, ya Rasulullah kami ingin berjihad. Tapi kami nggak punya ini, kami nggak punya itu, kami nggak punya ini. Maka Nabi pun bersabda man jahaza jaisal usrati falahul jannah. Siapa yang melengkapi perbekalan para fuqara, tentara yang tidak mampu, maka dia mendapatkan surga. Maka Umar, eh, maka Utsman memanggil mereka. Dibagikan, diberikan semua peralatan mereka, diberi bekal-bekal mereka, diberi peralatan mereka lengkap. Ikhwan ibn a'azakulakum muslimin rahimani wa rahimukumullah. Man jahaza siapa yang mempersiapkan bekal untuk tentara yang tidak mampu, maka baginya surga. Ternyata Utsman juga radhiyallahu taala anhu. Wa jaisil usra qala man yujahhiz jais atau kama qala fajahaza Utsman nisfal jais. Utsman ibn Affan bahkan hampir separuh dari tentara semua dibiayai oleh Utsman Ibn Affan radhiyallahu taala anhu karena beliau orang kaya. Wa qaddama dzahaba wal fiddata beliau berikan semua emasnya, peraknya semuanya fi sabilillah. Sampai ketika Rasulullah melihat harta sekian banyaknya untuk bekal tentara yang miskin, kata Nabi, "Ma darra Utsman." Uthman gak akan mendapatkan madarat apapun ba'da amila ba'dal yaum. Madarra Uthman ma'amila ba'dal yaum. Uthman gak akan mendapatkan kejelekan apapun dengan sebab apa yang dikerjakannya hari ini. Jadi apa yang dikerjakannya hari ini menyebabkan Uthman gak akan ditimpakan kejelekan padanya. Demikian juga diriwayatkan dalam hadis yang hasan dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan Tirmidzi. Wa kadzalika fadailuhu anna Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam fi sulhil Hudaybiyah ibta'athahu ila Quraisy. Demikian pula keutamaan Utsman radhiyallahu taala anhu ketika diutus oleh Nabi dalam kejadian Hudaybiyah diutus untuk menemui tokoh-tokoh Quraisy liyuhaddi fitnatahum untuk meredakan fitnah mereka liannahu kana lahu jah akthar min ghairi karena Utsman memiliki kedudukan tinggi di tengah mereka kaum Quraisy lebih daripada yang lainnya fadzahaba Utsman maka berangkatlah Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu wa da'a da'i ila al-bai'ah tahta asy-syajarah fil Hudaybiyah ini kisah sangat penting, kisah yang sangat menarik dan hak. Yang menjawab tuduhan-tuduhan jelek terhadap Uthman. Uthman ibn Affan, khalifah yang terdolimi. Terdolimi karena didolimi oleh para khawarij sejak awal pertama sampai Khawarij hari ini. Khawarij yang pertama memberontak dan kemudian mengepung rumah Utsman sampai membunuhnya. Khawarij sekarang Said Kutub menulis dalam keadilan sosial dalam Islam itu bahasa terjemahannya yang dicetak berkali-kali di Indonesia. Terjemahannya itu dicetak berkali-kali. Sedangkan bahasa Arabnya adalah al-ijtimaiyah sosial, kemasyarakatan sosial Islam. Di dalamnya saya Kutub berkata bahwa nabarna bi Ainil Islam, kalau kita memandang dengan kacamata Islam, maka pemberontak itu lebih dekat daripada kebenaran daripada Utsman bin Affan. Lihat saya Kutub. Kalau dilihat dengan kacamata Islam, katanya bahwa pemberontak itu lebih benar, lebih dekat dengan kebenaran daripada sikap Utsman sendiri bahkan kemudian berkata atau sikap orang yang di belakang Utsman. Menuduh kalau Utsman itu seperti boneka. Itu Said Kutub jauh di sana. Di Indonesia nya Said Akil Siraj. Mengatakan bahwa Utsman bin Affan pikun. Utsman bin Affan itu gampang disetir dari belakang oleh Bani Umayyah. Bahwa Utsman, bahwa Utsman, bahwa Utsman. Persis seperti ucapan Said Kutub. Dikatakan sikap Osman atau sikap orang yang di belakangnya, maksudnya yang mengatur Osman Dianggap Osman seperti boneka. Radiyallahu taala anhu, maka saya peringatkan jangan ada yang ngantuk. Karena ini penting. Barakallahu fikum. Disebutkan bahwa Osman ibn Affan katanya mereka tidak ikut dalam perang Badr, Lari dari perang Uhud. Ini tuduhan, ini tuduhan. Dan dituduh pula yang ketiga, tidak ikut bayat Ridwan. Jadi kalau kita bicara keutamaan perang Badar, Utsman gak ikut. Kalau bicara keutamaan perang Uhud, Utsman lari dari perang waktu itu, kata mereka. Yang ketiga, dalam Hudaybiyah, mereka berbaikat di bawah pohon. Dan Allah turunkan wahyunya, "Laqad radiyallahu 'anil mu'minina idh yubayyi'unaka tahta asy-syajarah." Sungguh Allah telah ridho dengan semua yang berbayat kepada wahai Rasul di bawah pohon itu. Jadi semua yang berbayat kepada Nabi di bawah pohon tersebut semuanya diridhoi oleh Allah dengan kalimat yang tegas laqad radhiyallah sungguh Allah telah ridho kepada orang-orang yang berbayat kepada engkau kata mereka Utsman gak ikut gak ada Utsman saat itu ya. ini namanya qasimatul bohr menjatuhkan kehormatan Uthman. Maka dibantah dengan asimatul Bohr, pelindung kehormatan Uthman. Dijawab satu persatu. Bahwa dalam perang Badar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan kepada Uthman, "Engkau urus istrimu yang sedang sakit." Karena istrinya anak Rasulullah SAW. dan bukan sakit ringan, sakit yang parah sampai meninggal, sampai wafatnya. Taib, padahal Utsman pengen ikut. Maka Nabi ketika di perjalanan berkata, Inna bil Madinati, sesungguhnya di Madinah. Ada orang-orang yang tidaklah kita berjalan, tidaklah kita menaiki bukit, tidaklah kita menuruni lembah, kecuali mereka mendapatkan pahalanya. Seperti kita. Kata mereka, ya Rasulullah, wahum bil Madinah, naam, wahum bil Madinah habasahumul udru. Iya, mereka di Madinah karena mereka terhalang oleh udur. Jadi orang yang ingin berangkat tapi terhalang oleh udur mendapatkan pahala yang sama seperti yang berangkat. Dan yang paling pantas dengan ucapan Nabi ini adalah Utsman ibni Affan karena Nabi yang nyuruh untuk beliau tidak berangkat. Yang kedua tentang perang Uhud. Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam ayatnya walaqad afa ankum dan sungguh Allah telah memaafkan kalian bukan hanya Utsman sekian banyak orang menyebar sana kemari tetapi kemudian Allah turunkan ayatnya walaqad afa ankum dan kemudian kembali semuanya kepada Nabi termasuk Utsman dan kemudian berangkat mengejar pasukan musyrikin sampai ke Humaraul Asad Jawaban ketiga, apakah benar Osman tidak ikut Bayatul Ridwan? Jawabannya iya. Memang Osman tidak ikut Bayatul Ridwan, tetapi justru Bayatul Ridwan itu terjadi karena membela Osman. Kenapa kalian mencerca Utsman? Jadi Bayatul Ridwan terjadi karena membela Osman. Ketika Osman diutus ke Mekkah menemui tokoh-tokoh musyrikin Quraisy, tidak kembali pada waktu yang ditentukan. Gelisah kaum muslimin. Apa yang terjadi? Jangan-jangan dibunuh. Jangan-jangan demikian-demikian. Kata Nabi, Man Siapa yang berbayat padaku sumpah setia. Untuk membela Islam dan membela muslimin dan membela Uthman. Semuanya berbayat kepada Nabi SAW. Lihat. Membela siapa? Membela Uthman. Membela Islam dan kaum muslimin dan membela Uthman. Justru Utsman itulah yang mereka akhirnya berbayat untuk membelanya. Justru itu kemuliaan Utsman bin Affan. Satu. Yang kedua, di akhir Rasulullah SAW meletakkan tangan kanannya di atas tangan kirinya dan berkata, "Haza li Utsman." Ini untuk Utsman. Artinya Utsman bukan hanya berbayat tetapi diwakili dengan tangan yang lebih mulia dari tangan yang lainnya, yaitu tangan Rasulullah sendiri. Diwakilkan oleh tangannya Rasulullah yang mulia. Hadza Uthman, Dan itu berita gembira bagi kaum muslimin. Mengapa dikatakan berita gembira bagi kaum muslimin? Karena berarti Utsman masih hidup. Karena diwakili oleh Nabi. Itu isyarat kalau Utsman masih hidup. Dan benar, kemudian Utsman datang dan ternyata masih sehat wal afiat. Maka kata Syekh Rabi' Wada'at da'i ilal bai'ah tahta syajarah. Maka diajaklah orang untuk berbayat di bawah pohon fil Hudaybiyah. Fabaya'a Rasulullah SAW ashabahu. Maka Nabi membayat sahabat-sahabatnya. Dan meletakkan yadahul yumna ala yadahul yusra. Nabi meletakkan tangan kanannya di atas tangan kirinya. Sambil berkata, Hada li Uthman Wahadihi maziyatun lahu. Ini untuk Uthman. Dan itu maziyah. Itu adalah keistimewaan dari Uthman ibni Affan radhiyallahu taala anhu. وله من الفضل والبذل والإنفاق في سبيل الله الشيء الكثير dan beliau ini memiliki fadilah keutamaan memiliki upaya dalam Islam, memiliki jasa dalam Islam dan infak yang sangat besar di jalan Allah Subhanahu wa taala asyaiul katsir. Ikhwan fillah, azakumullah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di masa pemerintahan Utsman bin Affan, rakyat makmur sampai-sampai setiap hari ada pembagian. Hari ini pembagian kain, maka dibagikan kain pada masyarakat muslimin. Hari ini ada pembagian gandum dibagi gandum kepada mereka. Hari ini ada pembagian roti, hari ini ada terus ya. seperti itu. Saking makmurnya negara Islam di zaman pimpinan Khalifah Utsman ibni Affan radhiyallahu taala anhu. Hanya saja ada sebagian manusia yang tidak kenal terima kasih. Tidak kenal syukur. Padahal Nabi bersabda, Man lam yashkurin nas, lam yashkurillah siapa yang tidak mengerti syukur pada manusia, maka dia tidak bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana bersyukur pada manusia? Berterima kasih. Memberikan doa karena dia memberikan jasa. Man sana'a laka ma'rufan falyukafi'uh. Siapa yang memberikan pada kamu kebaikan, balaslah dengan kebaikan. Tetapi mereka membalas kebaikan Uthman dengan kedengkian membalas kebaikan Utsman dengan hasad, membalas kebaikan Utsman dengan tuduhan-tuduhan dusta. Ini kita dibagi cuma sekian. Jangan-jangan dia mendapatkan lebih banyak. Kita dibagi sekian, dia masih mendapatkan lebih banyak lagi. Sampai dituduh Utsman korupsi, dituduh Utsman kolusi, dituduh Utsman mementingkan kabilahnya sendiri, suku-sukunya sendiri dan seterusnya. Ikhwan ibn man yurid an yatawassa Siapa yang ingin berluas-luas dalam masalah ini, ada buku yang bagus yang berjudul Awasim Minal Kawasim. Awasim dari Asimatul Dhahr, Minal Kawasim Qasimatul Dhahr. Artinya pembelaan terhadap para sahabat dari tuduhan-tuduhan orang yang menjatuhkan mereka. Di dalamnya bukan hanya kisah Utsman, ada kisah-kisah para sahabat yang lain yang dituduh oleh mereka-mereka ahlul bid'ah dengan kejelekan-kejelekan dan di situ alhamdulillah Syekh Abu Bakar Al-Arabi membelanya dengan hujah-hujah dengan dalil-dalil dan disyarah ditalik oleh Syekh Muhibuddin Al-Khatib rahimahullahu taala. Kembali kepada kita. Wa hadza bittifaqi ahli sunnah keutamaan Utsman ini adalah dengan kesepakatan seluruh ahli sunnah. Hada tafdil yufaddiluna baina sahabah. Ini adalah keutamaan yang merupakan keutamaan-keutamaan para sahabat. Yang pertama Abu Bakar awalan, thumma yatluhu Umar. Kemudian yang berikutnya Umar, kemudian yang berikutnya Utsman, baru yang berikutnya adalah Ali radhiyallahu taala anhum ala tertib khilafatihim keutamaan mereka sesuai dengan urut-urutan khilafahnya. Khilafah yang pertama yang paling utama keutamaannya. Khilafah kedua yang kedua keutamaannya. Khilafah ketiga yang ketiga keutamaannya. Khilafah yang keempat keempat keutamaannya. Radhiyallahu taala anhum wa kullun wa'adallahu husna dan masing-masingnya Allah janjikan pada mereka surga dan kebaikan. Maka tersebarlah ucapan para sahabat. Saking meratanya ucapan para sahabat sampai dikatakan oleh Abdullah ibn Umar, kunna tidak lagi bilang saya, tidak bilang saya, tapi kunna naqulu wa Rasulullah hayyun afdalu ummatin nabiyyi ba'dahu Abu Bakr, thumma Umar, thumma Uthman. Kami, para sahabat semua berkata bahwa sebaik-baik manusia setelah nabinya adalah Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman. Kalau kalimat kunna naqul berarti seluruh para sahabat. Kami semua berkata. Ditambah lagi dengan kalimat wa Rasulullah hayyun dan Nabi masih hidup. Kalau Nabi masih hidup berarti ucapan mereka disetujui oleh Nabi. Kalau saja tidak disetujui maka Nabi akan berkatakan tidak. Tidak benar itu. Yang benar adalah Ali dulu, baru Abu Bakar. Kalau salah. Tetapi kalau Nabi diam, itu namanya takrir. Berarti hadis ini kedudukannya hadis marfu' yaitu jenis hadis takriri persetujuan Nabi. Karena para sahabat semua berkata seperti itu dan Rasulullah SAW diam. Bahkan bukan hanya para sahabat, orang yang kafir musyrik tahu keutamaan ini. Mengapa? Karena ketika Rasulullah SAW dan para sahabatnya dalam perang Uhud sudah diserang dari depan dari belakang, maka mereka naik ke atas bukit batu, bebatuan, sampai di atas musyrikin memanggilnya. Ah, afikum. Apakah di antara kalian ada Abu Bakar? Yang dipanggil pertama Abu Bakar. Afikum Umar. Afikum, afikum. Apakah ada Umar? Apa maknanya? Mereka tahu keutamaan setelah Nabi adalah Abu Bakar, kemudian Utsman. Ah, kemudian Umar, kemudian Utsman. Artinya sudah sangat merata, terkenal di karangan kawan dan lawan bahwa keutamaan mereka kaum muslimin yang pertama adalah Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Uthman, kemudian Ali. Ikhwan ibn a'azakullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Fadluhum ala hada tertibi wa tertibi khilafatihim. Maka keutamaan mereka adalah sesuai dengan urut-urutan khilafah mereka. Man ta'ana fi khilafati ahadin minhum. Siapa yang mencerca kekhilafahan salah satu mereka fahuwa dhalun mudhil. Maka siapa yang mencerca salah satu khalifah dari khalifah-khalifah yang empat ini, maka dia sesat dan menyesatkan. Yaqulu Syekhul Islam, berkata Syekhul Islam, adallu min himari ahli. Siapa yang mencerca salah satu dari khulafa Rashidin, maka dia lebih sesat dari keledai piaraannya. Dia lebih sesat dari keledai piaraannya. لكن في المفاضلة بين علي وعثمان فقد كان بعض أهل السنة يفضل عليا على عثمان ثم استقر الأمر على اتفاق hanya saja keutamaan antara Ali dengan Utsman ini yang terjadi sedikit perselisihan sebelum dibayar. Setelah dibayar sepakat. Jadi sebelum dibayar ada perselisihan. Adapun Abu Bakar ijma seluruh para sahabat sepakat Abu Bakar paling utama. Umar juga demikian mereka sepakat bahwa Umar adalah yang paling utama setelah Abu Bakar. Yang ketiga, Utsman atau Ali? Kalau menurut kami Ali. Kata yang lain Utsman. Sebagian bilang Ali, sebagian bilang Utsman. Maka kemudian sahabat yang mulia berkeliling di Madinah dari pintu ke pintu menanyakan bagaimana ini. Siapa yang aku akan bayat? Utsman atau Ali? Setelah meninggalnya Umar bin Khattab radhiyallahu taala. Umar bin Khattab menyuruh pilih dari enam ini. Yang ini mundur, yang ini mundur, yang ini mundur, tinggal dua. Utsman dengan Ali. Maka keliling dari pintu ke pintu menanyakan dan bermusyawarah siapa yang pantas untuk menjadi khalifah. Ada dua pendapat di kalangan mereka. Sampai setelah dilihat lebih banyak mereka mengutamakan Uthman, maka dipeganglah kedua tangan dua sahabat yang mulia ini. Ya Uthman, kalau aku bayat Ali sebagai khalifah, siapkah engkau tak mendengar dan taat? Siap, aku akan dengar dan taat. Ya Ali, kalau aku bayat Utsman, apakah engkau siap untuk mendengar dan taat? Aku siap. Sami'na wa Kami dengar, kami taat. Maka diangkatlah Utsman dan menyatakan, "Aku bayat engkau wahai Utsman." Dan dibayat oleh Ali bin Abi Thalib dan dibayat oleh seluruh kaum muslimin. Jadi walaupun tadinya ada perselisihan dua sahabat ini mana yang lebih utama, tapi setelah itu sepakat mereka bahwa Utsman lebih utama di atas Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. ثم استقر الأمر ala ittifaqi ahli sunnah ala tafdil Abi Bakar. Kemudian sepakat ahli sunnah tentang keutamaan Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Uthman, kemudian Ali. Wa kulluhum khulafa ar-rasyidun. Dan semua mereka adalah khalifah-khalifah yang lurus. Khalifah-khalifah yang lurus yang disebut oleh Nabi di dalam hadisnya, "Alaikum sunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin wa 'addu 'alaiha bin nawajid." Kata Nabi, atas kalian untuk berpegang dengan sunnahku dan sunnahnya para khalifah-khalifah sesudahku yang lurus yang mendapatkan hidayah. 'Addu 'alaiha bin nawajid, gigit dengan geraham kalian. Tamassaku biha wa 'addu 'alaiha bin nawajid Pegang kuat-kuat dan gigit dengan geraham kalian. Wa iyyakum muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa inna kulla bid'atin dalalah. Karena sesungguhnya perkara-perkara yang baru diada-adakan adalah bid'ah dan setiap bid'ah adalah kesesatan. Hadis ini sangat jelas kita disuruh mengikuti Abu Bakar wa Umar wa Uthman wa Ali. Tahu dari mana? Kalau empat khalifah ini adalah khulafah Rashidin. Karena di dalam hadis yang lain Nabi menyatakan khulafah Rashidin salatuna sana 30 tahun. Kalau dihitung 30 tahun dari Abu Bakar 2 tahun, Umar sekian tahun, Osman sekian tahun sampai Ali sekian tahun plus beberapa bulan khilafah Al Hasan pas 30 tahun. Pas 30 tahun Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali dan beberapa bulan uh, ketika Hasan dibayar sebagai khalifah. muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dengan ini berarti syar'i dalilnya sangat jelas untuk kita mengikuti sunnahnya Abu Bakar, sunnahnya Umar, sunnahnya Utsman dan sunnahnya Ali radhiyallahu taala anhum. Kemudian ada yang bertanya, Bagaimana sunnah Nabi kita pegang, sunnah mereka kita pegang. Kemudian bertentangan bagaimana? Ya ikhwan, tidak mungkin sunnah-sunnah mereka bertentangan dengan sunnah Nabi. Allahumma illa zallatun. Kecuali kalau tidak sengaja tergelincir. Itu wajar sebagai manusia. Maka tetap kita pegang ucapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kata para ulama, maksud dari hadis ini adalah pegang sunnah-sunnah para khulafa rasyidin dalam memegang sunnah Nabi. Jadi peganglah sunnah Nabi seperti Abu Bakar, peganglah sunnah Nabi seperti Umar, peganglah sunnah Nabi seperti Utsman, peganglah sunnah Nabi seperti Ali, peganglah sunnah Nabi seperti mereka, para khulafa rasyidin, al-mahdiyin. Itu maknanya. Artinya kita memahami ucapan Nabi dengan pemahaman mereka. Kita terapkan ajaran Nabi seperti mereka menerapkan. Kita tafsirkan hadis-hadis sesuai dengan apa yang mereka pahami Abu Bakar wa Umar wa Uthman wa Ali radhiyallahu taala anhum. An-nasu yafza'una 'inda al-ikhtilafat ila huda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. وإلى هدى الخلفاء الذين وصفهم بأنهم راشدون ووصفهم بأنهم على هدى وأن هذا الهدى يقتدى به وأنهم راشدون فبرأهم من الضلال وبرأهم من الغي لأن الرشد ضد الغي والهدى ضد الضلال فهم أهل التقوى wa ahlu huda wa ahlu rusht Kata Syekh Rabi hafizahullah, maka manusia semuanya yafza'una, mereka semua kembali ketika berselisih, ketika berbeda pendapat, maka mereka semua kembalinya kepada bimbingan Rasulullah SAW, kemudian bimbingan para khulafa ar-rasyidin al mahdiin yang disifati dengan rasidun, yang disifati dengan mahdiin yang disifati dengan huda, maka al-huda adalah yang diikuti dengan hidayah atau yang dibimbing dengan hidayah. Wa annahum rasidun dan mereka adalah orang-orang yang lurus. Fabarrahum minad balal. Dikatakan mendapatkan hidayah berarti mereka dibebaskan dari kesesatan, tidak memiliki kesesatan. Dikatakan rasyid, lurus, berarti tidak bengkok, tidak menyimpang. Berarti tidak ghai. Lawannya rusd adalah ghai. Dan lawannya mahdi, mendapatkan bimbingan adalah dolal. Berarti mereka adalah orang-orang ahlul haqqi, wa ahlul huda, wa ahlul rusd. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Sehingga barakallahu fikum anjuran dari Nabi alaihi salatu wassalam ketika berselisihan, ketika bertikai. Faman ya'is minkum fasayara ikhtilafan katsira. Siapa di antara kalian yang hidup nanti akan menyaksikan perselisihan yang banyak. Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Itu bimbingan Nabi. Kalau kalian berselisih, kalau kalian bertikai, kalau kalian salah paham, maka kembali kepada ucapan Rasulullah SAW, sunnah Rasul, dan para khulafa ar-rasyidin al-mahdiin. Hatta Rasulullah SAW al-ummata inda istidadil khilafat bainal firak. Nabi menganjurkan ketika semakin dahsyat perselisihan di antara firqah-firqah an yafza'us sadiqun hendaklah orang-orang yang jujur kembali kepada sunnah Nabi dan kembali kepada sunnahnya para khalifah, khalifah yang lurus. Al-mukhlisuna ila ma kana alaihi Rasulullah yaitu orang-orang yang mengikhlaskan dirinya untuk Allah dan mengikuti apa yang dibawa oleh Rasulullah wa haulair rasyidun merekalah orang-orang yang rasyidun Demikian barakallahu fikum apa yang bisa saya sampaikan tentang Utsman Ibn Affan radhiyallahu taala anhu. Yang berikutnya wa Aliun radhiyallahu taala anhu. Tentang Ali radhiyallahu taala anhu kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang باذنه taala. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.